berada di atas al haq bersabar di atasnya kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk terus berada dalam ketaatan kepada Allah dan istiqamah di atasnya. Wa ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at tirmizi dan juga Imam Ibnu Majah rahimahumullah dari sahabat Abu Hurairah رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jika di awal malam bulan suci Ramadan maka akan dibelenggu para setan-setan terkhusus jin-jin yang jahat wa ghulliqat abwabun niran wa lam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah walam tughlaq minha bab kemudian Allah tabaraka wa taala akan menutup pintu-pintu neraka akan ditutup pintu-pintu neraka semuanya akan ditutup dan tidak dibuka satupun pintu-pintu tersebut dari pintu tersebut dan akan dibuka pintu-pintu surga tidak tertutup satupun dari pintu dari pintu-pintu surga tadi. Fayunadi munadin kemudian menyerulah seorang penyeru disebutkan dalam riwayat lain yaitu mala, malakun malaika menyeru ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir penyeru tersebut memanggil dan mengingatkan hamba-hamba Allah ya baghil khair wahai pencari kebaikan pencari amal saleh yang ingin mencari pahala yang besar pahala yang banyak sambutlah inilah waktu dan kesempatan untuk Anda meraih pahala yang banyak pahala yang besar kesempatan untuk meraih keutamaan, kesempatan untuk meraih ampunan maghfirah Allah tabaraka wa taala. Maka sambutlah bulan yang mulia ini. Wa ya wahai orang-orang yang berkeinginan untuk melakukan kejelekan yang senantiasa bergelimang tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan aksir tahan Tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut karena ini bulan yang mulia. Kesempatan untuk berbenah, kesempatan untuk memperbaiki diri. Mencari ampunan Allah tabaraka wa taala dan rahmatnya. Walillahi utaqa'u minan nar fi kulli fi kulli lailatin dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan pada setiap malam-malam bulan Ramadan. Hadis ini hadis yang mulia terdapat padanya sekian banyak faidah. Namun yang ingin kita ambil faidah terkait dengan apa yang sedang kita jalani yaitu bulan Ramadan di mana bulan ini adalah bulan yang mulia. Allah muliakan bulan tersebut dan ini adalah sebuah mausim min mawasimil khair. Musim dan kesempatan-kesempatan untuk meraup kebaikan yang banyak, untuk meraih pahala yang banyak. Oleh karenanya malaikat tersebut menyeru, "Ya baghial khair, aqbil wahai pencari kebaikan Wahai yang ingin sukses dan selamat di dunia ini dan terlebih di akhirat nanti sambutlah sambut bulan Ramadan dengan apa? Kita menyambut bulan Ramadan dan mengisinya tidak lain dengan amal saleh, tidak lain dengan ketaatan, tidak lain dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa tarkul ma'asi dan meninggalkan berbagai kemaksiatan-kemaksiatan. Dari hadis ini tentunya ada motivasi dan dorongan bagi kaum mukminin, kaum muslimin untuk bersemangat di dalam ibadah dan amal soleh di bulan Ramadan untuk menjadikan Ramadan sebagai momen kesempatan dan peluang untuk meraih pahala yang banyak, meraih keutamaan-keutamaan yang Allah siapkan dan meraih ampunan serta rahmatnya yang amat luas yang senantiasa Allah berikan dan curahkan kepada semua hamba-hambanya. Sungguh generasi terbaik umat ini dan sebelumnya para nabi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh dan teladan kepada kita semuanya bagaimana menyambut bulan Ramadan dan mengisinya memakmurkan Ramadan tersebut An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nas bil khair wa kana ajwad fi Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bersungguh-sungguh bersemangat di dalam melakukan kebaikan paling mudah untuk melakukan amal saleh ringan untuk beramal ringan untuk melakukan amal kebajikan ringan Nabi SAW, bukan sesuatu yang berat. Ringan untuk melakukan ibadah-ibadah yang sesungguhnya itu berat. Ibadah puasa ringan bagi Nabi. Suatu ketika Nabi berada di pagi hari bertanya kepada istrinya, "Ya Aisyah, hal indakum syai? Apakah kamu memiliki suatu makanan yang bisa di ya makan di pagi hari ini dijadikan sebagai sarapan?" Aisyah menjawab, tidak ada, kita tidak memiliki sesuatu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idan anasaim kalau gitu aku nah, akan berpuasa." Ringan, bukan sesuatu yang berat. Nah, ibadah bagi Nabi SAW sesuatu yang ringan. Walaupun itu adalah berat. Nabi SAW sholat malam sampai pecah kaki eh, kakinya tumitnya pecah. Itu semuanya suatu yang biasa dan ringan bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau ajwadun nas bil khair wa bil amal salih. Seorang yang sangat jud, dermawan, ringan, mudah, gampang untuk melakukan amal. Itu Nabi SAW. Di waktu-waktu beliau, di hari-hari beliau selain dari Ramadan. Namun ketika di bulan Ramadan, ajwad, lebih semangat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih mudah lagi Nabi SAW untuk beramal saleh. Sangat mudah, sangat bersemangat, sungguh-sungguh terlihat semangat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam melakukan amal kebajikan. Nah, bahkan disebutkan bahwasanya Nabi SAW kemudahan beliau di dalam beramal ringannya beliau dan cepatnya beliau dalam beramal itu lebih cepat daripada arif mursalah daripada hembusan angin daripada tiupan angin nabi lebih cepat di dalam beramal saleh dari satu waktu ke waktu berikutnya dari satu kesempatan ke kesempatan berikutnya bahkan dari satu menit satu detik ke detik berikutnya nabi terus beramal baik amal berupa ibadah salat misalnya dengan anggota badannya atau beramal dengan amal lisannya, berzikir, membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Sangat mudah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di bulan Ramadan lebih nampak terlihat kesungguhan dan ringannya Nabi SAW di dalam melakukan amal saleh. Bahkan ketika Ramadan terus berjalan sampai mendekati akhir dari bulan Ramadan di penghujung bulan Ramadan ketika masuk al-ashr al-awakhir min Ramadan di sini Nabi SAW benar-benar fokus menghibahkan waktunya menghibahkan dirinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu disebutkan oleh Aisyah sebagai dalam hadis yang muttafaq alaih. Karena Nabi SAW yajtahidu fil ashr al-akhir. Ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh, fokus, serius untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang mana itu Nabi tidak melakukan pada hari-hari yang lainnya. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا دخل العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم idza dakhala al-ashr shadda mi'zarah wa ahya lailah wa wa ayqadha ahlahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan apa yang beliau lakukan Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, syadda mi'zarah, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya menunjukkan kesungguhan, keseriusan, ya, fokus yang total untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari bulan Ramadan. Syadda mi'zarah ini sebuah kinaya gambaran tentang keseriusan, kesungguhan yang tinggi semangat yang luar biasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu, beliau hidupkan malam-malamnya dengan salah, dengan qiraatul Quran, dengan berbagai jenis ibadah beliau hidupkan malam-malam 10 hari tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau pun membangunkan keluarganya membangunkan anak-anaknya, cucu-cucunya, semuanya untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian teladan yang terbaik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam junjungan kita suri tauladan kita yang sudah patut bahkan wajib bagi kita untuk mengikuti beliau kalau kita mengaku sebagai umatnya sebagai orang-orang yang mencintainya dan ingin meneladani beliau maka patut bagi kita untuk mengikuti dan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi wasallam Sungguh bulan Ramadan selain dia adalah sebuah anugerah keutamaan yang besar merupakan anugerah merupakan fadilah bahkan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan Ramadan sebagai kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk meraih ajar pahala yang besar. Di bulan tersebut kaum muslimin mudah untuk beramal saleh, melakukan kebajikan, ketaatan kepada Allah. Ini kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Namun di sisi lain ya bulan Ramadan juga merupakan fitnah merupakan imtihan ujian di satu sisi dia adalah keutamaan yang semestinya para pencari kebaikan orang-orang yang mendambakan kebahagiaan dunia dan akhiratnya untuk serius fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala memperbanyak amal saleh di bulan tersebut namun di sisi lain juga merupakan fitnah dan ujian ya fitnah dan ujian bagi mereka ahlu dunia yang sibuk dengan dunianya yang tujuan dia hanya untuk bersenang-senang memuaskan hawa nafsunya di dunia ini maka bulan Ramadan juga merupakan ujian bagi mereka apakah mereka mau fokus dan serius ibadah kepada Allah dan mengurangi aktivitas duniawi ataukah justru sebaliknya lebih bersemangat ya lebih sibuk di dalam urusan dunia maka disinilah Allah Subhanahu wa taala akan melihat dan menyeleksi hamba-hambanya siapa-siapa yang pantas untuk meraih gelar at-taqwa yang Allah sebutkan dalam ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun derajat yang amat tinggi derajat yang amat mulia inna akramakum indallahi atqakum yang termulia terbaik di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa Derajat ini bukan derajat yang gampang untuk diraih, tapi butuh perjuangan, butuh keseriusan, butuh pengorbanan. Terkadang kita harus mengorbankan dunia kita. Harus kita korbankan dunia kita. Demikianlah yang telah dipraktekkan dan ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dalam keadaan mereka sangat mampu untuk meraih dunia. Peluang-peluang dunia itu ada di hadapan mereka. Terbuka. Mereka bisa meraih itu semuanya. Tapi karena mereka orang-orang yang cerdas, murid-murid dan didikan Nabi alaihi salatu wassalam yang faham tentang hakikat dunia, yang faham tentang dahsyatnya fitnah dunia, yang mengerti bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirah sehingga mereka tidak tertipu mereka tidak larut dengan bujukan dan rayuan dunia dengan perhiasan dan kemilau dari dunia ini mereka tidak tertipu dengannya di bulan Ramadan justru mereka semakin fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka pula para sahabat radhiyallahu taala anhum juga demikian keadaannya dan para imah kita salafun salih kalau kita mengkaji mempelajari sejarah hidup mereka biografi mereka kita lihat bagaimana mereka mengisi bulan Ramadan maka luar biasa. Waktu-waktumu yang mereka jalani, hari-hari yang mereka lalui, semuanya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam kelelahan, kecapean itu akan tetap dirasakan akan menimpa kita. Namun disinilah ujian dan Allah akan melihat siapa di antara hamba-hambanya yang benar-benar bersabar, tabah, menanggung berbagai kesulitan, kepayahan dan keberatan dalam ibadah kepada Allah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika masuk sepuluh hari bulan suci Ramadan, sepuluh hari terakhir bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Tadi sebagaimana digambarkan, serius untuk beribadah kepada Allah dan beliau melakukan etikaf. Beliau beretikaf ya berpisah sementara dari dunia. Ya. Pisah. etikaf. Karena memang dalam etikaf, ya sebagaimana diketahui dalam ketika seorang beretikaf sudah dia tidak atau dilarang bagi dia untuk melakukan transaksi jual beli dan seterusnya. Untuk sementara putus hubungannya dengan dunia. Dunia itu terkait dengan harta ya dan seterusnya hal-hal yang melalaikan. Itu Nabi saw. dan beliau pun memberikan motivasi kepada istri-istrinya untuk demikian beriktikaf. Mereka sebagian dari istri-istri Nabi beriktikaf sepeninggal Nabi saw. Para sahabat radhiyallahu taala anhum juga beriktikaf, berdiam di masjid untuk fokus ibadah. Itu mereka lakukan. Fabarakallahu fikum. Maka sebagai tazkir bagi kita semuanya. Nasihat dan peringatan untuk kita. Hendaknya kita memanfaatkan kesempatan dan peluang yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, Al-Latif bi Allah Subhanahu wa taala Maha sayang kepada hamba-hambanya lembut dengan hamba-hambanya dan Allah tabaraka wa taala senantiasa menginginkan kebaikan bagi hambanya. Allah menginginkan kebaikan dan hidayah bagi hamba-hamba Allah, hamba-hambanya. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Kata Allah Subhanahu wa taala yuridullah Allah berkeinginan untuk menjelaskan hukum-hukumnya kepada kalian, menjelaskan detail dari syariatnya kepada kalian agar kalian faham ini hukum Allah, ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah dan seterusnya Allah jelaskan kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk wa yahdiakum sunanal ladzina min qablikum dan Allah memberikan hidayah petunjuk kepada sunan jalan-jalannya Orang-orang saleh sebelum kalian, jalannya para nabi, para rasul, jalannya orang-orang saleh, para sahabat. Allah menjelaskan kepada kalian ini jalan mereka. Allah menginginkan kebaikan kepada kita semuanya. Allah menginginkan hidayah kepada kita. Allah tidak menginginkan kejelekan kepada kita. Allah tidak menginginkan kesesatan kepada kita. Yang Allah inginkan adalah hidayah dan kebaikan kepada kita. Oleh karenanya dalam hadis tadi, malaikatullah, malaikah menyeru tentunya berdasarkan perintah Allah memanggil ya baghil khair akbil Allah panggil ayo ke sini sambut ini kebaikan-kebaikan ini fadilah keutamaan ayo ambil raih demikian Allah panggil kita semuanya Allah membuka jalan-jalan kebaikan, menjelaskan tentang hidayah. Ini hidayah Allah, jalan hidayah. Allah panggil lagi kita yang jatuh kepada kemaksiatan dosa. Allah panggil lagi untuk ya, bertobat, beristighfar, wa yatuba alaikum. Allah ingin memberikan taubat kepada kalian. Ayo sini bertaubat, ayo beristighfar. Ini Allah tabaraka wa taala. Hanya saja hamba-hambanya yang barakallahu fikum lalai dengan kelalaian yang luar biasa. Hamba-hambanya yang enggan, yang tidak mau, yang berpaling dari panggilan Allah dan seruannya, berpaling dari jalan hidayah yang Allah telah paparkan, Allah telah tunjukkan secara gamblang jalan-jalan hidayah tersebut. Hamba-hamba Allah sendiri yang tidak mau. Jadi bukan naam uh, barakallahu fikum karena dia tidak tahu tapi tidak mau. Sudah tahu, dijelaskan inilah. Siapa yang tidak tahu kalau bulan Ramadan ini bulan rahmah maghfirah, ya? Siapa yang nggak tahu? Mayoritas kaum muslimin tahu ini bulan Masya Allah bundang mulia ya syahrun mubarak penuh berkah bulan ini ya tapi dalam penerapannya, dalam kesehariannya, dalam prakteknya. Bulan barokah tadi itu dibawa kepada urusan dunia ya. Barokah, wah dunia lancar ya, penghasilan, banyak kesempatan untuk meraih pendapatan, banyak ini, banyak itu peluang-peluang. Akhirnya tersibukan dia. Mau tidak mau dia akan tersibukan. Mau tidak mau dia akan terbawa Eh nah, siapa yang tidak menyatakan kita butuh, ya kan? Semuanya butuh persiapan nanti. Ya, anaknya tiga harus beli baju ini, beli baju ini, beli ini, beli itu. Persiapan nanti mudik, ya, ongkos tiket dan seterusnya. Eh nah. Ya. Barakallahu fikum. Apakah para imam kita, para sahabat juga tidak butuh yang seperti itu? Butuh juga, hanya saja kita kehidupan kita ini barakallahu fikum kehidupan yang memang sudah terbawa oleh arus. Iya. Nah, terbawa yang sebenarnya barakallahu fikum pada asalnya tidak mengapa namun lambat laun itu justru akan menyeret kita untuk jauh dari ibadah, untuk melalaikan ibadah. Seandainya kita mau sabar dan merasa cukup sebagaimana yang dilakukan oleh salafun saleh. Mereka juga kurang. Nabi penuh dengan kekurangan. Itu kita lihat dalam gambaran hadis-hadis bagaimana kekurangan yang ada pada Nabi. Perkakas rumah tangga beliau, ya, gayung itu dipakai untuk masak, dipakai juga untuk mandi, ya. Fungsinya ganda, fungsinya banyak. Sangat-sangat sederhana. Sahabat juga demikian sangat sederhana. Pernah kita sebutkan hadis Bagaimana Nabi datang kemudian sholat dan Anas mengambil tikar yang kata Anas, "Na'am kodiswada mintuli malubis. lubis." Tikar itu sudah menghitam karena lamanya dipakai, saking lamanya dipakai sampai hitam. Nabi ketika melihat itu tidak iba, kok gini ya, kasihan kamu ya. Enggak. Ya, tidak. Sabar, Nabi tahu karena memang ini Justru dengan seperti ini dia bisa istiqamah, bisa sabar. Justru ketika dunia dan naam gemerlapannya dunia ini pintu-pintu dunia dibuka, ini yang berbahaya yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW ketika itu Nabi sampaikan kepada sahabatnya. Innama akhsha alaikum an tubsata dunya alaikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Hadis yang sering kita dengar. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di kesempatan bulan Ramadan ini hendaknya kita ya, bersemangat dan waspada dari pintu-pintu syaitan. Ya, lebih sabar kita. Ya, sabar di masjid, sabar untuk membaca Quran, sabar untuk berzikir, ya, sabar untuk memperbanyak ibadah, sabar terus. Kalau kita lihat orang-orang yang sibuk dengan dunia, pagi-pagi mereka sudah keluar, keluar. Semangatnya luar biasa, keluar untuk bekerja ya. Pagi-pagi sampai sore. Kita juga harus demikian, ya. Harus semangat pagi ketika sholat cepat-cepat kita datang di masjid lama duduk zikir bukan datangnya terakhir pulangnya cepat Nah, ini koreksi bagi kita semuanya. Ini satu contoh saja. Jangan sampai kita seperti ini. Dalam keadaan di masjid itulah ya tempat kita, tempat kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan sakinah, tempat untuk kita berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan doanya malaika dan seterusnya. Itu masjid. Rumah Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak betah di sana, kita betahnya di pasar berjam-jam. Allah musta'an. Bukan dilarang ke pasar, bukan, ya. Jangan sampai. Nah, Ustaz larang kita ke pasar enggak. Tapi ini koreksi, ini mimbab ya muhasabah, mimbab untuk kita melakukan evaluasi koreksi. Mumpung kita masih diberikan kesempatan di bulan Ramadan ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sabar, sabar. Cukupkan dengan apa yang ada, sabar. Nah, memang dunia itu sangat manis, hijau, menggoda. Fabarakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk beribadah di bulan ini, mengampuni berbagai kekurangan yang ada pada kita, kesalahan kita, ya, dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima berbagai amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, al-qiyam, siyam, wal qiraah, ibadah yang kita lakukan, kita upayakan ikhlas, semoga itu menjadi amal saleh bagi kita yang akan memberikan keselamatan bagi kita di yaumil akhir. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.